Allah swt dengan takdirnya mempertemukan kita di majlis di salah satu di antara rumah-rumahnya. Semoga Allah swt memberkahi majlis kita malam ini. Sehingga ilmu yang kita dapatkan pun adalah ilmu yang berbarokah. Yang akan membuahkan amal-amal solih. Sebagai bekal kelak ketika kita menghadap kepadanya subhanahu wa ta'ala. Masyirul muslimin wal muslimat. Rahimakumullah. Pengajian kita pada malam hari ini sebagaimana tema yang telah disepakati bersama pembahasan masalah peran akidah yang benar di dalam membangun dan membina keluarga samara. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla telah menitahkan pada setiap manusia ada gharizah, ada insting, yaitu senang dengan nafsu syahwat. Dan Allah SWT yang menganugerahkan sebagai rahmat dan sebagai bentuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang maha kuasa di atas seluruh yaitu makhluknya. Allah SWT menjadikan manusia bersyahwat adalah untuk hikmah ilahiyah yang dia SWT kehendaki. Di dalam firman-Nya Allah SWT menyebutkan zuzina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Allah SWT telah jadikan indah pada pandangan manusia. Yaitu senang dengan syahwat-syahwat mereka. Di antara yang Allah SWT jadikan senang adalah senang kepada syahwat lawan jenisnya. Maka kalau ada bapak-bapak kok senang dengan istrinya, masya Allah, itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan hal yang tidak normal. Kalau ada para ikhwan ini kok tertarik kepada para akhwat pada sudah dibalik jilbab. Hal yang wajar. Sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Tapi di luar kenormalan. Tidak lagi normal jika seorang laki-laki menaruh syahwatnya pada seorang laki-laki. Sebagaimana di luar kenormalan, sekiranya seorang wanita menaruh syahwatnya kepada wanita yang lain. perkara-perkara yang demikian adalah perkara yang benar menurut syariatnya Allah Tabaraka wa taala dan lurus menurut logika orang yang sehat akalnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan setiap manusia memiliki syahwat dengan hikmah yang Dia kehendaki Subhanahu wa taala. Allah menginginkan di balik syahwat ada rahmatnya, ada anugerahnya, ada kebaikan-kebaikan yang Allah SWT kehendaki sehingga tidak ada solusi yang paling baik bagaimana melampiaskan syahwat, melainkan apa yang Allah SWT kehendaki. Wanita bersyahwat terhadap wanita bukan Allah kehendaki. Laki-laki bersyahwat kepada laki-laki bukan apa yang Allah SWT kehendaki. Sehingga Allah SWT menjadikan syahwat ada solusi, ada terapi. Disebutkan di dalam firman yang lain. Bahwa melampiaskan syahwat hanya benar. Hanya ditakan, dikatakan yaitu sah. Dan Allah SWT puji bahkan. Jika dilampaskan nafsu syahwat tersebut dengan pernikahan. Tidak ada solusi yang lain kecuali hanya pernikahan. Allah SWT menyebutkan وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ dan adalah orang-orang yang dia menjaga farji-farji mereka. Maknanya menjaga farji-farji mereka dari perkara yang Allah SWT tidak tetapkan sesuai dengan tabiat yang Allah telah kehendaki pada diri manusia. Mereka-mereka yang menjaga farji-farji mereka dari apa yang Allah sudah haramkan illa ala azwajihim kecuali mereka lampiaskan syahwat farjinya kepada istri-istri yang mereka miliki. Aw ma malakat aimanuhum atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya pada hal yang demikian mereka tidak tercela sedikit pun. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa melampiaskan syahwat kepada istri atau istri melampiaskan syahwatnya kepada suami adalah perkara yang tak tercela sedikit pun. Bahkan Allah SWT memujinya. Bahkan dibalik melampiaskan syahwat yang benar, Allah berikan ganjaran, Allah tunjukkan bahwa itu benar-benar nilainya mulia karena teranggap satu sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Maka siapa yang dia mencari pelampiasan syahwat melebihi yang telah disebutkan selain kepada istri-istri dan budak-budak yang dimilikinya maka dialah orang-orang yang melampaui batas. Batas yang Allah telah tetapkan yang tidak boleh dilanggar. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan solusi kapan di saat seorang mulai ada gejolak syahwatnya Kapan di saat seseorang itu sudah ada keinginan untuk melampiaskan nafsunya? Dengan sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai sekalian para pemuda. Rasulullah SAW menyebutkan, wahai sekalian para pemuda. Nah, dan sini banyak para pemuda. Nah, Masya Allah. Banyak para pemuda. Nah, dan juga banyak bapak-bapak yang masih berjiwa muda. Masya Allah. Nah. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, "Ya ma'syara syabab, wahai sekalian para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan al-ba'ah." Al-ba'ah ini yang dimaksudkan adalah memiliki kemampuan untuk menggauli seorang istri. Barang siapa di antara kalian wahai para pemuda yang syahwatnya sudah mulai bergejolak, nafsunya sudah mulai menggebu, maka apa solusinya? Untuk melampiaskan syahwat yang benar, Rasulullah menyebutkan fal yatazawwaj. Tidak ada pilihan bagi Anda kecuali menikah. Yang pemuda belum menikah angkat tangan. Ha <laughs> Masya Allah. Tapi angkat tangan bukan berarti untuk diperintah segera menikah. Karena belum tentu demikian. Bisa jadi memang dia adalah pemuda belum menikah. Tetapi gejolak syahwatnya belum. Nah, nafsunya juga belum menggebu. Maka berarti bukan termasuk yang diperintahkan dalam hadis ini. Nah, saya hanya perintahkan yang belum menikah angkat tangan. Nah. Di pondok pesantren saya ada 54 akhwat. Eh. Kenapa kok tertawa? Kenapa? Eh. Eh. Saya tidak menawari untuk menikahi akhwat-akhwat pondok pesantren saya tidak. saya hanya menyebut bahwa di pondok pesantren ada 54 akhwat. Nah. al ikhwan wal akhwat al abba wal ummahat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam ayat wa mayantiqu anil hawa. Tidaklah Rasul itu berucap dengan nafsu apa yang dia ingini, tidak. Tetapi in huwa illa wahyun yuha. Yang disebutkan Rasul adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang paling tahu tentang masalah wahyu. Dan Allah yang paling tahu tentang masalah kebaikan maslahat yaitu hamba-hambanya. Tidak ada baiknya seorang pemuda yang sudah menggebu syahwanya kecuali menikah. Maka menikahlah wahai para pemuda yang sudah menggebu syahwatnya. Nah. Jika desi moral yang banyak melanda dan meresahkan tidak sekedar kaum muslim tapi seluruh masyarakat bahkan tidak sekedar dengan masa itu melanda para pemuda Sampai kita itu Masya Allah. Nah, semoga Allah SWT mengampuni kita. Atas keterbatasan kita. Tidak mampunya kita menyampaikan pelajaran yang baik kepada umat yang jumlahnya tidak sedikit ini. Jatuh pada dekan semula yang luar biasa. Para muda-mudi. Kemudian bapak-bapak. Ibu-ibu. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Di antara Sebab mengapa banyak dekanisme moral adalah tidaknya diperhatikan terapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara melampiaskan syahwat yang benar. Banyak sebab proses pernikahan yang dipersulit misalnya. Para wanita yang mereka itu sebenarnya sudah waktunya menikah dituntut untuk berbuat banyak mengejar sesuatu yang sesungguhnya setelah nanti dia berkeluarga jauh tidak dia membutuhkan suatu tersebut hal-hal yang demikianlah itulah di antara sebab-sebab bagaimana dengan semua itu melimpah sebagian besar pemuda-pemudi kita dan juga banyak sekali bapak bapak dan ibu ibu yang juga tertimpa musibah dekan si tersebut. Poligami adalah solusi. Bukan masalah. Itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, Mengatasi masalah tanpa masalah poligami. Justru menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tetapi kenyataannya tidak banyak orang yang menerapkan poligami untuk solusi. Tapi dianggap ya adalah masalah. Sehingga mereka lebih senang berselingkuh, na'udzubillah. Daripada mereka menikahi wanita-wanita dengan cara yang baik, yang halal, yang dengannya Allah berikan keberkahan-keberkahan. Para muda-mudi lebih memilih berpacaran daripada segera menikah lantaran sulitnya proses pernikahan harus mengumpulkan ini dan itu yang wanita juga demikian belum boleh dinikahi sebelum dia harus S1, S2, S3. Nah, saya wallahi nasi sepiring S1 sudah nggak habis terkadang. Nah, kenapa wanita diminta S3, S-nya tiga mangkuk, masya Allah. Nah, nasi sepiring S1 mangkuk nggak habis. Nah, La ilaha illallah. Demikian fenomena yang ada. Saya katakan di antara sebabnya adalah kejahilan mereka dari syariat Islam yang mulia. Kebodohan mereka dari ajaran agama mereka yang sesungguhnya mereka wajib untuk mempelajarinya. Dan salah satunya adalah tidak adanya keberdayaan kita. Itu tidak bilang berdaya untuk bisa menembus lapisan seluruh masyarakat, menebarkan dakwah. Oleh karenanya, Rasulullah benar dalam sabda beliau yang mengatakan, "Falyubalik asyahidu minkumul ghaiba." Hendaknya kalian-kalian yang hadir hari ini yang telah mendapatkan pelajaran ketika nanti pulang, sampaikan kepada yang belum hadir. Saya yakin bahwa dan ibu-ibu sudah banyak ilmunya. Masya Allah Ustaz Ahmad Zainuddin. Jadwalnya penuh saya lihat tadi. Ustaz Khairullah juga begitu. Jadwalnya penuh juga. Mestinya yang hadir di sini tidak segini, mestinya lebih dari ini. Kalau dilihat dari perkembangan berapa tahun panjenengan ngaji, value falyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bukan semata-mata diajak mengaji tidak, tapi sampaikan supaya mereka juga mengamalkan, supaya mereka juga mengetahui. Seandainya mereka tahu keindahan syariat Islam, di balik menikah, di balik poligami, anda menjadi sebab dikuranginya oleh Allah jadikan semuanya yang menimpa umat ini. Kebaikan di atas kebaikan. Nah, kebaikan di atas kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagi yang sudah menggebu syahwatnya, yang menggelora nafsunya, maka hendaknya segera menikah. Fa innahu lil basar wa asnu lil fars. Para ulama mengatakan bahwa al-ba'ah maknanya adalah berhubungan dengan seorang istri karena dikuatkan dengan keterangan Rasul yang setelahnya. Fa innahu lil basar wa asnu lil farji. Wa man lam yastati' Siapa di antara yang belum mampu untuk menikah, tidak mampu untuk menggauli yaitu seorang istri, fa alaihi bisaum maka solusinya adalah berpuasa. Puasa sunnah yang hukumnya wajib bagi Anda para pemuda yang syahwatnya sudah bergelora, nafsu sudah menggebu tapi belum mampu menggauli seorang istri. Bagaimana syahwatnya sudah menggelora, nah, nafsunya sudah menggebu, dikatakan tidak mau menggauli seorang istri, lah belum ada istrinya. Nah, belum ada istrinya. Nah, bagaimana menggauli seistri? Nah, Bagaimana Anda bisa memperoleh istri? Tempuh. Cara-caranya mendapatkan istri ditempuh. Nah, siapkan Anda siap nah, mental, siap apalagi material, nah, material bangunan apa-apa. Nah, siapkan. Kemudian tempuh cara-cara yang benar bagaimana mendapatkan seorang istri. Nah, Bukan mejeng di mall-mall, nah lihat sana sini dihitung yang lewat sana berapa, yang lewat sana berapa. Nah, dicari dipilih-pilih bukan begitu. Cara yang benar. Nah, cara yang benar. Apabila anda sudah beri taufik oleh Allah SWT, kemudian anda menikah, maka anda berarti mampu untuk menikahi seorang istri, kemudian anda lakukan. Saat itulah anda mendapatkan solusi yang paling baik. Bagaimana melampiaskan syahwat yang bergelora, bagaimana melampiaskan nafsu yang sudah menggebu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tetap belum mampu, maka hendaknya berpuasa. Puasa sunnah yang hukumnya wajib bagi Anda. Makanya tadi saya tanya, siapa yang pemuda atau belum menikah angkat tangan. Bukan karena segera diperintah menikah, karena belum tentu dia itu mampu. Jangan dipaksa kalau tidak mampu. Nah, bisa jadi dia masya Allah pemuda yang rajin berpuasa sunnah rajin beribadah, menuntut ilmu. Dia penghafal Al-Quran. Muridnya Ustadz Mardotillah, muridnya Ustadz Aiman. Yang waktunya habis untuk Al-Quran, waktunya habis untuk ilmu. Sehingga Allah SWT memberikan taufik kepada dia, syahwatnya tak bergelora, nafsunya pun tak menggebu. Keutamaan. Ini adalah keutamaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ulama besar yang kita semua sudah mengenal Imam An-Nawawi. Sampai wafatnya beliau belum sempat menikah. Belum sempat menikah. Karena sibuknya beliau dengan ilmu, sibuknya beliau dengan jihad bil kolam. Belum sempat menikah. Nah, sehingga benar-benar bahwa Allah SWT mengendaki kebaikan di balik pernikahan dan Allah mengendaki kebaikan di balik puasa sunnah yang hukumnya wajib bagi pemuda yang bergelora tapi dia bukan orang yang sibuk dengan ibadah, bukan sibuk dengan ilmu, bukan sibuk dengan Al-Quran. Sibuk bekerja, sibuk olahraga. Nah, hari-harinya katanya tidak punya kerjaan. Nah, pergi mancing, Nah, tidak pakai umpan, yang penting begini. Nah, Allah musta'an. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah pernikahan? Setelah pernikahan, maka apa yang menjadi tema pembicaraan kita di malam hari ini Allah akan berikan yaitu samara sakinah mawadah warahmah. Sakinah mawadah warahmah anugerah. Allah SWT yang menganugerahkan. Dan Allah tidak anugerahkan samara kecuali kepada orang yang sudah menikah. Bagi laki-laki yang sudah menikahi seorang wanita, wanita yang sudah dipinang dan dinikahi oleh seorang laki-laki. Baru Allah akan anugerahkan kepada mereka berdua samara maka yang belum pernah menikah, nah, atau yang masih berencana menikah, jangan dulu mengharapkan dapat samaran. Maka gombal kalau anak-anak muda-mudi mengatakan, nah, apa biasanya muda-mudi itu yang dikatakan? I love you, you love me, I and you love lovean. Nah, karena cinta itu sesungguhnya adalah anugerah, bagian dari samara. Sakinah mawadah, mawadah adalah cinta rahmat adalah kasih sayang. Dan Allah hanya berikan setelah menikah. Maka gombal kalau seorang pemuda-pemudi dia mengobrol cinta. Nah, sesungguhnya belum saatnya. Itu bukan cinta. Bukan kasih sayang. Cinta adalah kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Cinta adalah pengorbanan, cinta adalah beban berat yang diterima dengan keridhaan. Cinta adalah perjuangan. Cinta adalah pembelaan. Cinta adalah saling tolong-menolong. Cinta adalah mualah Saling mencintai, empati yang tinggi. Beda dengan mudah-mudi. Belum lagi dia itu diuji untuk yang lain-lain, belum. Nah, Baru dilihat sampel PP sudah lari, terbirit-birit. Baru dilihat sampel PP. Nah. Apa itu artinya cinta? Bukan cinta yang demikian. Tapi samara adalah anugerah yang Allah anugerahkan. Dan Allah menganugerahkan samara jika seseorang setelah menikah. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Tentang ini Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumi yatafakkaru. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Tabaraka wa taala yang Allah tunjukkan kepada kalian wahai manusia Allah ciptakan buat kalian pasangan-pasangan kalian. Dari jenis kalian. Dari jenis kalian. Apa maksudnya dari jenis kalian? Dari jenis manusia. Maka dengan Allah SWT jadikan pasangan-pasangan kalian dari jenis-jenis kalian Allah tunjukkan kebesaran kekuasaannya. Dia maha kuasa. Dia maha besar. Dia yang menganugerahkan kalian pasangan-pasangan litas kunu ilaiha. Agar kalian cenderung kepada pasangan-pasangan kalian. Ada kecenderungan. yaitu kecenderungan untuk yaitu cinta. Kecenderungan untuk kasih sayang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa sakinah ketenangan, ketentraman hanya digapai oleh orang-orang yang sudah menikah. Pemuda-pemuda kenapa tidak tenang hidupnya? Pemudi-pemudi kenapa tidak tenang hidupnya? Karena dia belum menikah. Setelah dia menikah tenang. Saya dulu juga pengalaman begitu. Sebelum menikah tidak tenang. Nah, banyak pikiran, kesana kemari pikirannya. Nah, Setelah menikah, masya Allah. Nah, setelah menikah, masya Allah. Ketenangan, kedamaian itu ada. Terbukti apa yang Allah SWT tersebutkan dalam ayatnya. Dan benar-benar kita akui Allah SWT adalah maha benar dengan firman-firmannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan di dalam tafsirnya ketika Allah SWT menjelaskan bahwa Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian itu jenis kalian yang dengannya kalian akan bersesuaian ketika lelaki bertemu dengan perempuan Masya Allah bersesuaian tidak ada yang tidak sesuai ada kecocokan. Dengan adanya dua jenis yang berbeda. Ini sekali lagi membantah apa yang dilegalkan oleh orang-orang yang tidak benar. Apa yang mereka dakwahkan pelegalan LGBT. Menikah dengan sawah jenis. Bagaimana didapatkan sakinah Sekiranya tidak ada kesesuaian. Saya ingat sekali yaitu pelajaran fisika di IPA waktu itu. Nah, tentang min plus min plus itu. Ingat ya? Nah. Ustaz Aiman masih ingat ya? insya Nah. Masya Allah. Nah. Panjenengan juga tentunya masih ingat. Bagaimana bisa bersesuaiannya yaitu mintas-mintas tersebut? Nah, maka masya Allah, salah satu di antara bentuk-bentuk kesesuaian yang sangat bagus yang Allah SWT kehendaki. Dalam bentuk-bentuk demikian Allah mengendaki. Sehingga Allah menciptakan pasangan-pasangan kalian dari jenis-jenis kalian. Dari wanita yang berbeda jenis kelaminnya. Allahu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kata Syekh Abdurrahman mengatakan yang demikian dengan sebab adanya pernikahan yang kalian telah lakukan. Maka sungguh pernikahan adalah sebab-sebab Anda bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan. Dikatakan oleh beliau, di antara perkara yang Anda akan dapat setelah menikah yang dengannya Anda mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah adalah bagaimana Anda akan senang-senang dengan istri Anda. Bagaimana Anda dan istri Anda mendapatkan kelezatan-kelezatan hidup bersama. Bagaimana Anda saling berbagi manfaat. Bagaimana Anda itu akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa anak-anak. Anak-anak keturunan yang siapapun tidak boleh bohong, siapapun. Nah, akan membanggakan anak-anaknya. Nah, tapi di sini tadi belum ada yang tanya anak saya berapa. Nah, saya juga agak yuran. Di mana-mana saya ditanya begitu. Nah, Ustaz, putranya sudah berapa? Nah, juga nggak ada yang tanya. Sudah dipancing padahal nggak tanya-tanya. Nah, tanya. Putra saya baru empat. Jadi istri muda. Putri saya baru dua. Nah, dari istri pertama. Nah, Masya Allah. Jadi total anak saya baru enam. Nah, Masya Allah. Gimana Ustaz? Nah, dilanjutkan. Masya Allah. Nah. Istri saya masih satu. Nah, memang masih muda. Nah, jadi istri pertama saya dan istri saya yang masih muda. Nah, masya Allah. Gimana Ustaz? <laughs> Apabila Allah SWT menganugerahkan anak-anak, nah, maka setelah itu ada kerjasama bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda. Nah, Anda membentuk anak-anak Anda. Menjadi anak yang Anda inginkan, kemudian Anda didik sebagaimana Anda itu mendidik diri Anda, bahkan lebih. Sebuah kenikmatan, sebuah anugerah yang luar biasa. Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang lama menikah dan belum dikaruniai anak. Tanyakan kepada mereka. Kegersangan-kegersangan yang ada. Menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan setelah menikah adalah luar biasa. Luar biasa. Nah, pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita istirahat sesaat karena waktu sudah menunjukkan salat Isya. Kita azan sejenak, insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Bismillah alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. alladzi la nabiyya ba'da wa ba'du. Kita lanjutkan Al-Hafidh Ibn Kathir. Rahimallah taala menambahkan penjelasan yang sangat bagus tentang masalah manfaat-manfaat yang didapatkan oleh seseorang setelah menikah berupa samarah, sakinah, mawadah, warahmah. beliau menyebutkan bagaimana Allah SWT menciptakan wanita-wanita sebagai pasangan bagi kaum laki-laki. Seandainya Allah SWT menciptakan seluruh manusia adalah laki-laki. Kemudian Allah menjadikan pasangan manusia yang laki-laki ini dari jenis yang lain, bukan dari manusia maksudnya. Apakah dari binatang-binatang, Apakah dari bentuknya itu jin-jin dan yang semisalnya? Kata beliau niscaya tidak akan pernah didapatkan sakinah, mawadah, warahmah ini. Niscaya tidak akan didapatkan. Karena penyimpangan-penyimpangan di dalam melampiaskan syahwat ujung-ujungnya adalah petaka. Ujung-ujungnya adalah petaka. Termasuk di antara penyimpangan yaitu dalam melepaskan syahwat seorang manusia yang dia senang kepada jenis yang lainnya. Sehingga Allah melaknat. Itu seseorang yang dia menggauli binatang-binatang. Na'udzubillah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala Kemudian kata beliau, di antara bentuk kesempurnaan rahmatnya Allah tabaraka wa taala bagi Bani Adam yaitu anak manusia ini semuanya. Allah menjadikan di antaranya istri-istri mereka dari jenis mereka, yaitu dari manusia. Kamu laki-laki beristrikan seorang wanita. Nah. Begitulah Allah SWT menyempurnakan rahmatnya kepada kita. Dan begitulah Allah SWT memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah menyayangi kita. Maka terimalah kasih sayang yang Allah berikan. Dengan menikahi yaitu wanita-wanita dari jenis manusia. Mestinya demikian. Bukan ditolak apa yang Allah berikan berupa rahmah, berupa kasih sayang. Sehingga sebagian manusia mereka menikah sesama jenisnya Laki-laki menikah dengan laki-laki, wanita menikah dengan wanita. Sebagian orang kufur sebagaimana keyakinan yang mereka miliki bahwa mereka lebih baik menikahi piaraan mereka daripada berkumpul dengan manusia, laki-laki dan semisalnya. naudzubillah. Dikemanakan yaitu rahmatnya Allah SWT. Apakah mereka tidak mau disayangi oleh Allah SWT? Maka kita kita terima dan kita akan gapai terus rahmatnya Allah SWT. Yaitu dengan menikah yaitu wanita-wanita yang Allah halalkan untuk kita nikahi. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah SWT. Di mana Allah telah anugerahkan kepada kita istri-istri kita dari kalangan wanita-wanita sebagaimana yang Allah kehendaki akan memberikan rahmat dan juga Allah kehendaki memberikan mawadah dan juga sakinahnya. Di antara bentuk kesempurnaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan ada di antara para suami dan para istri mereka mawaddatan. Kata beliau, itulah cinta. Sehingga cinta sekali lagi hanya akan didapat oleh seseorang yang telah menikah. Sebelum menikah tidak ada cinta. Pelampiasan syah, syahwat. Pelampiasan nafsu al isku Bukan cinta. Dan cinta adalah mahal. Karena cinta adalah anugerah. Cinta adalah pemberian. Allah SWT zat yang memberikan cinta. Kemudian pada jamaah yang dirahmati Allah SWT. Allah memberikan yang lainnya adalah rahmah. Itu kelemah lembutan kalau Al-Hafidh Ibn Kathir. Sesungguhnya seorang suami tatkala dia itu tetap menjadikan istrinya sebagai istri, itu ada sebab-sebabnya. Bisa jadi karena dia mencintai istrinya, maka dia tetap dia jadikan istrinya. Atau karena dia menyayangi istrinya, maka dia tetap jadikan sebagai istrinya. Atau karena dia berharap anak dari istrinya, maka dia pun tetap menjadikan dia sebagai istrinya. Atau dia sendiri butuh untuk memberikan nafkah. Kepada siapa nafkah saya ini saya berikan? Maka dia pun tetap pegang istri sebagai istrinya. Menafkahi istrinya. Dia menafkahi istrinya. Atau dia ingin sekali saling berlembut-lembut saling berbagi kelembutan. Maka dengan siapa saya harus berbagi kelembutan? Maka kepada istrinya dia itu berbagi kelembutan. Dipeganglah istrinya itu tetap dijadikan istrinya. Dan yang lain-lain dari apa yang dikehendaki oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan. Allah SWT menjadikan kebaikan yang sedemikian banyaknya sebagai bentuk kesempurnaan Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Kasih sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, kaum yang Allah telah berikan rahmat sedemikian banyaknya wajib bersyukur kepada Allah sudah dengan cara kita tetap pupuk, kita tetap jaga bagaimana agar samara tetap tumbuh dan berkembang, tetap kokoh dan tetap yaitu kuat, tidak melemah, tidak meredup, tidak layu. Bagaimana kiat-kiatnya? Apa kira-kira pertama-pertama yang harus kita siapkan untuk menjaga samara tersebut? Inilah yaitu pokok dari pembahasan pada tema pelajaran kita di malam hari ini. Saya katakan di antara hal-hal yang pokok yang harus kita siapkan adalah akidah yang benar. Akidah yang benar. Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan menyebutkan akidah adalah aslul iman wa makna syahadataini wa muqtadayatihi kalau Anda ingin mendapatkan akidah yang benar maka Anda wajib pelajari aslul iman pokok-pokok keimanan. Kemudian Anda wajib belajar pula makna syahadatain wa muqtadayati dan tuntutan-tuntutan serta konsekuensinya. Maka itu yang harus disiapkan. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Tadi saya baca di antara jadwal pengajian panjenengan di sini ada kitab tauhid. Nah, masya Allah. Perhatikan kaum muslimin kebanyakan mereka itu tidak ada lagi pengajian kitab tauhid. Tidak ada lagi pengajian kitab akidah ahli sunnah wa jamaah. Sedangkan di sini ada tadi saya baca. Masya Allah. Maka pengajian-pengajian yang demikian itulah. Salah satu di antara sarana kita bisa memupuk samara. Dengan kokohnya akidah, dengan benarnya akidah. Anda pertahankan samara. Sakinah, mawadah dan rahmah di rumah tangga Anda. Biasanya kalau pengajian kitab tauhid, nah, yang hadir sebanyak ini, masya Allah, Allah Akbar. Semoga Allah memberikan taufik yang banyak kepada anda yang hadir dan segera memberikan hidayah kepada yang belum hadir. Sesungguhnya itulah pokok-pokok kebaikan. Belajar akidah. Dari zaman dahulu sampai hari ini ulama kita tidak akan tidak pernah majelisnya kosong dari pelajaran akidah tidak ada. Ulama-ulama kita dimanapun tidak ada yang kosong dari pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Nah, karena sebagian orang mungkin karena itu tadi sudah habis banyak es tadi kan. Nah, akhirnya mau belajar akidah, pengajiannya apa toh? Akidah. Wah, itu rukun iman sudah hafal sejak TK saya. Nah, sejak TK sudah apa saya. Rukun iman ada enam. Nah, bukan itu yang Dipentingkan dalam pelajaran akidah bukan sekedar kita tahu rukun iman ada enam kemudian apa disebutkan. Tidak cukup. Bisakah anda memaparkan rukun iman yang enam pada sesuatu yaitu sesuatu yang sangat sulit yaitu memaparkannya di sisi kehidupan anda? Sesungguhnya pada rumah tangga ada iman. Sesungguhnya pada anda sholat ada iman. Sesungguhnya anda itu di dapur ada iman. Sesungguhnya anda itu di kantor ada iman. Sesungguhnya anda di jalan-jalan ada iman. Panjenengan para ibu di sumur ada iman, di kasur ada iman, di dapur ada iman. Bisakah Anda menerapkan dan memposisikan iman itu pada posisinya yang benar? Kemudian Anda mengatakan pelajaran ini sudah dari TK saya tahu. Allahu Akbar. Banyak para wanita yang masih mengeluh. Mengeluh. Padahal Allah sudah memberikan hal yang sangat banyak yang dia tidak bisa lihat. Bukan karena apa-apa, bukan karena tidak ada nikmat, bukan karena tidak ada materi, bukan, tapi karena dia tidak memiliki akidah yang benar. Nah, padahal para bapak para ibu yang dirahmati Allah, standar kenapa orang mengeluh dan tidak mengeluh itu bukan standarnya pada materi, kita harus tahu. Standarnya bukan pada materi, seandainya mengeluh dan tidak mengeluh standarnya materi, tentu orang yang kaya tidak mengeluh, tentu yang miskin saja yang mengeluh. Kebanyakan orang akan mengatakan demikian. Tetapi itu standar yang keliru. Bukan demikian. Standar mengeluh tidak mengeluh adalah pada akidah, pada iman. Pada akidah, pada iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anda menyebut Rasul itu kaya apakah tidak kaya? Kaya dalam satu keadaan, miskin dalam keadaan yang lain. Rasulullah SAW, teladan kita. Kaya dalam satu keadaan, miskin dalam satu keadaan. Beliau adalah teladan yang paling baik. Makanya kita harus belajar bagaimana sirah depan beliau. Di saat kaya, di saat cukup, seperti apa beliau itu? Di saat yaitu kaya, di saat cukup. Dan kita harus tahu bagaimana ketika beliau itu di saat kurang. Rasul tidak pernah mengeluh. Pulang dari sholat subuh, setelah dikir, setelah yaitu membaca wirid pada subuh, wirid pagi petang, nah, Rasulullah pulang ke rumah Aisyah. Baik Aisyah, ada apa di rumah? Wah Rasulullah tidak ada apa-apa. Idan asum. Kalau begitu aku akan puasa. Saya bertanya kepada bapak-bapak. Nah, setelah pulang dari sini, nah, Surat subuh ada kajian Ustadz Ahmad Zainuddin. Nah, kemudian pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, pernahkah sekali saja nggak usah dua kali nggak usah tiga kali, sekali saja, Bu ada apa di rumah? Nah, wah nggak ada apa-apa ya. Nah, pernah? Nah, Alhamdulillah, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ya, bapak-bapak coba. Dalam keadaan seperti ini, pernahkah istri panjenengan itu mengeluh? Nah, pernahkah istri panjenengan mengeluh? Nah, sering apa pernah apa sekali dua kali? Nah, nah ibu-ibu yang bersuara. Nah, ibu-ibu yang bersuara. Masya Allah. Nah, beras masih penuh, nah di lumbung, nah kulkas penuh, nah dengan salju. <laughs> ya maksudnya penuh dengan apa yang dibutuhkan lah, nah begitu. Nah, tapi banyak mengeluh istri ini. Nah, ditinggal ke Jawa, nah, baru nggak belum belum ada sepekan, empat hari tiga hari. Nah, sudah keluarnya ke sana kemari. Nah, baru tiga ke Jawa. Nah, padahal belum tak undang, baru mau akan ini. Nah, baru akan diajak sudah mengeluh, aduh nanti kalau diajak ke Jawa gimana? Nah, di mana akidahnya begitu? Pertanyaannya di mana akidahnya dia letakkan? Kita ingat Hajar radhiyallahu anha, istrinya Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, ditinggal dalam keadaan tidak ada apa-apa. Krisis moneter yang paling berat adalah Hajar waktu itu. Nah, kritis sandang pangan yang paling berat adalah Hajar waktu itu. Hanya kurma berapa butir, air berapa cawan. Ditinggal dia bersama anaknya yang masih kecil. Tapi tidak mengeluh. Hajar dan itu tidak mengeluh. Apakah materi sebagai itu standar mengeluh dan tidak mengeluh? Ternyata bukan. Akidah yang mantap, akidah yang benar yang pada hajar itulah yang menjadikan dia tidak mengeluh. Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu menyuruh engkau agar meninggalkan aku dan anakmu di sini? Nah, Nabi Ibrahim tidak kuasa untuk melihat istrinya. Hanya menganggukkan kepala. Hajar dengan tegarnya dia mengatakan, "Idan jika demikian, tentu Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Masya Allah, Anda para istri ditinggalkan suami. Tidak lama, tidak sampai sepekan, kulkas penuh, beras ada, minyak goreng siap, bumbu siap semuanya. Mengeluh. Allahu Akbar. Di mana akidah kita diletakkan? Kemana perginya rukun iman yang enam sudah Anda hafalkan? Nah, materi akidah adalah materi yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang dengannya orang akan mendapatkan samara. Dia akan mendapatkan samara. Sakinah, mawadah, warahmah di dalam rumah tangganya. Di saat dia kaya, dia tidak mengeluh. Di saat dia miskin, dia tidak mengeluh. Di saat ada, dia tidak mengeluh. Di saat tiada, dia tidak mengeluh. Bagaimana bisa demikian? Karena akidah yang benar. Memang para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, orang memiliki materi, dia akan lebih bisa hidup dengan bahagia. Lebih bisa hidup dengan bahagia. Ada memiliki kelebihan. Karena tidak dipungkiri bahwa materi adalah di antara modal kebahagiaan. Tidak bisa dipungkiri. Allah SWT sendiri menetapkan bahwa materi adalah salah satu di antara sebab, di antara modal kebahagiaan hidup. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, Arba'un minas Ada empat potensi kebahagiaan hidup kata Rasulullah. Almar'atu asolihatu yang pertama. Istri yang solihah. Ada ibu-ibu yang namanya solihah? Nah. Yang kedua kata Rasulullah SAW setelah istri yang solihah, al jaru solihu, tetangga yang solih, tetangga yang baik. Kemudian wal maskanul wasi'u. Tempat tinggal yang lapang. Rumah yang lapang, yang luas. Kemudian yang keempat kata Rasulullah wal markabul hani'u kendaraan atau tunggangan yang nyaman. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT itu potensi. Rasul sendiri yang menetapkan. Maka apabila ibu-ibu dan juga bapak-bapak saya katakan. Sudah memiliki hal yang demikian. Kok dia masih mengeluh? Berarti kesalahan bukan ada pada potensinya. Bukan. Tetapi ada pada akidahnya yang jelas. Di mana dia letakkan akidahnya? Kemana iman itu perginya? Sehingga dia tetap mengeluh pada sumber-sumber dan potensi kebahagiaan ada pada dia. Dia punya istri yang soliha. Nah, kalau dipandang, masya Allah, nah sudah nggak tahan rasanya, ingin segera mandi. Nah, nah maksudnya Rasul itu mengajarkan kepada kita apabila kita menemui istri, hendaknya kita berhias dulu. Nah, Jangan bau keringat, macam-macam begitu. Nah, mandi dulu. Nah. Kalau dilihat menyenangkan suami. Nah. Kalau diperintah ini, masya Allah. Nah. Dalam bahasa Jawa sentikol jauh. Nah. Dalam bahasa Jawa sentikol jauh romo. Nah. Masya Allah. Dia mengerti apa yang dibenci, apa yang disuka suami. Nah, belum bercakap suaminya. Sudah segera disingkirkan. Dia mengerti sekali. Suamiku ada gelagatnya gak senang dengan ini. Dia segera disingkirkan. Masya Allah. Bagaimana kita bisa bertahan apabila melihat istri kita seperti itu? Istri yang solihah. Potensi kebahagiaan hidup rumah tangga. Potensi keluarga samara. Kemudian tetangga yang solih. Tetangga yang yang baik. Nah, motor malam-malam lupa nggak dimasukkan, nggak hilang. Sendal baru baru beli, nah, lupa nggak masukkan juga nggak hilang. Nah. Kita pergi lupa nggak ngunci eh, nggak ngunci rumah, nah. masih terbuka pintunya. Tetangga jaga di depan rumah atau di sebelahnya diawas-awasi. Masya Allah. Nah, tetangga yang soli adalah potensi kebahagiaan. Rumah yang lapang. Nah, rumah yang lapang adalah potensi kebahagiaan punya dapur, ruangannya khusus. Nah, kamar utama, ruangannya khusus. Kamar anak-anak, ruangannya khusus. Ruang keluarga ada ruangan khusus. Ruang tamu ada ruangnya khusus. Nah, rumah yang lapang. Karena rumah Rasul itu tidak demikian. Rumah Rasulullah nggak ada yang khusus-khusus khusus nggak ada. Hanya segi empat. Tidak ada dinding yang menyekatnya kecuali sitar seperti tabirnya panjangnya lebih lebih bagus. Rumah Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tetap mengatakan bahwa potensi kebahagiaan adalah rumah yang lapang. Padahal rumah beliau tidak tidak lapang. Nah, kita bicarakan nanti dulu. Kemudian yang keempat, al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Nah, bukan kendaraan yang mahal, bukan kendaraan yang mewah, tetapi yang nyaman. Nah, bukan yang bahan bakarnya campur. Nah, Campur petari, campur dorong maksudnya. Nah. Bukan. Tapi yang nyaman. Nah, dipakai berangkat pengajian, masya Allah nikmatnya. Nah. Meskipun asapnya mengepul, tapi nikmat. Nah. Kendaraan yang nyaman adalah potensi kebahagiaan. Dan ini tidak dipungkiri. Tetapi dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwa tidaklah itu sebagai standar kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ada seseorang yang tidak memiliki itu tapi dia banyak juga berbahagia. Berbahagia. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan tentang masalah ini. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha Allahu akbar Siapa di antara panjenengan yang bangun pagi-pagi dari tidurnya dalam keadaan tak ada satupun yang mencemaskannya, yang mengkhawatirkannya pada dirinya, pada keluarganya, pada rumahnya, pada anaknya, pada hartanya. Tidak ada yang dia khawatirkan damai, sentosa. Potensi yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jazadihi. Sehat wal afiat dalam bahasa kita. Tidak ada pun yang dikeluhkan. Nah, ya tidak linu-linu karena asam urat tidak. Nah, bukan tidak bisa berjalan karena kolesterolnya tinggi tidak. Nah, Mu'afan fi sih. Masya Allah dia bangun pagi-pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi Betapa segarnya udara pagi ini. Nah, keretek kanan, keretek kiri. Nah, ke depan keretek, nah, miring keretek, nah, kairi juga keretek, masya Allah. Nah, beranjak ke tempat kamar mandi, nah, berwudu, sholat witir dahulu, sholat subuh, masya Allah. Hmm. Mu'afan fi Is, bangun dulu Is, sudah mau subuh. Nah. Oh iya, suruh saya tak bangun sekarang. Masya Allah. Sehat. Nah. Istri dan suami maksudnya. Nah. Namanya terserah panjenengan mangginya. Saya hanya sebutkan Is dan Su saja. Nah. Oh iya. Masya Allah. Demikianlah potensi kebahagiaan hidup kata Rasulullah. Nah. Kemudian yang ketiga kata Rasul adalah indahu qutu yaumihi. Perhatikan. Dia hari itu saja memiliki bekal hidup untuk cukup hari itu saja. Bekal hidup kita itu makan minum. Kalau kita seharinya makan tiga kali, berarti hanya ada tiga porsi. Bisa jadi sepiring berdua, tapi kita tetap makan tiga hari. Ada minum yang siap sedia di rumah. Cukup. Ini bekal hidup. Maknanya apabila tidak ada itu kita mati. Maka cukup makan. Ada nasi. Nah, ada lauknya. Kalau ada. Kalau tidak ada pun nasi pun cukup untuk dimakan. Karena aslinya makan adalah selain air. Nah, maka makan. Padahal untuk besok belum tentu tahu. Belum tentu ada. Dia hanya ada untuk hari itu saja bekalnya. Kata Rasulullah, orang yang dia itu tiga-tiga hal ini ada pada dia, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah telah Allah kumpulkan dunia dengan seluruhnya dunia itu untuk orang yang seperti ini. Masya Allah. Lalu kenapa masih banyak yang mengeluh? Rasul itu rumahnya tidak lapang, tapi tidak mengeluh pula istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa anhu anjmain. Kembali kepada makna pelajaran kita akidah yang menjadi masalah. Akidah yang benar yang menjadi masalah. Dikemanakan akidah istri kita? Dikemanakan pula akidah kita? Di saat kita belum bisa memetakan akidah pada semua sisi dan lini kehidupan kita, di saat itu pula kita akan tetap mengeluh dengan keadaan-keadaan bagaimanapun juga. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang ada pada kita terkait dengan materi bukan kebanyakan materi, bukan banyaknya yaitu harta, bukan. Tetapi sedikit banyak harta seseorang bisa bahagia apabila dia punya akidah yang benar dan dia punya kona'ah kepada Allah Swt. taala dia punya qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan laisal ghina an kathratil arab al ghina ghinan nafs. Orang merasa cukup bukan karena banyaknya harta, tapi orang merasa cukup karena jiwanya yang cukup. Ada qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akidah itu penting untuk membina samara dalam rumah tangga kita? Karena membina samara butuh kesabaran. Membina samara butuh keridhaan. Membina samara butuh kona'ah. Membina samara, samara butuh syukur kepada Allah SWT. Dan kita harus tahu semua yang telah disebutkan sabar, ridho, kona'ah dan syukur hanya ada di balik akidah yang benar. Hanya ada pada iman. Setiap orang yang beriman, yang berakidah, yang benar, dia yang akan bisa bersabar. Dia yang bisa ridho. Dia yang bisa konah. Dia bisa syukur. Selagi tidak ada akidah yang benar, maka tidak akan orang mendapatkan sabar. Tidak ada orang yang mendapatkan sabar jika dia bukan bukan orang-orang yang beriman kepada Allah Swt. taala. Rasulullah menyebutkan tentang masalah ini. Ajaban li amril mu'min. Inna amrau kulluhu lahu khair. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. Keadaan orang yang beriman seluruhnya adalah kebaikan bagi dia. Rasulullah menyebutkan yang demikian. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak ada didapat oleh siapapun kecuali orang yang beriman saja yang mendapatinya. Perhatikan. Hanya orang yang beriman saja yang mendapati demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In asabat husarra'u syakara. Fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan perkara yang menyenangkan, dia bisa bersyukur. Ada makanan hari ini, masya Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, su hari ini masih ada nasi, masih ada makanan. Nah, untuk besok bagaimana? Nah, Kayaknya habis dimakan untuk hari ini. Alhamdulillah. Nah, suami pun pergi bekerja mencari nafkah. Nah, mancing yang sesungguhnya. Nah, tidak apa-apa mancing. Nah, yang sesungguhnya bukan mancing melupakan istri dan anak-anak. Nah, sudah dia itu bekerja sepekan yaitu tujuh hari atau enam hari atau lima hari. Nah, anak dan istri minta waktu, tidak ada, pergi ternyata mancing. Naudzubillah. Nah, Kapan waktu buat istri? Kapan waktu buat anak-anak? Nah, Anda senang berpegang dengan bambu, sedangkan istri tidak dipegang. Nah, Anda senang yaitu mencumbui ikan, anak tidak dicumbui. Allah musta'an. Tidak benar yang demikian. Nah, kalau mancingnya sama anak istri gimana Ustaz? Silahkan. Nah, Berarti itu memang perhatian Anda. Nah, manjanya bersama anak dan istri. Suaminya pergi mancing untuk mendapat ikan, dijual di pasar untuk beli bahan makanan untuk esok hari. Begitu orang yang beriman. Dia memiliki kesabaran, keridoan, kona'ah dan dia bersyukur atas apa yang didapatinya. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Kebaikan yang dia dapatkan wa in asabat dharra sabara fakana khairan lahu jika yang dia dapatkan adalah perkara yang mengganggu dia, tidak menyenangkannya, dia bisa bersabar, maka sabarnya adalah kebaikan bagi dia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa membina samara butuh akidah yang benar? Yang kedua, karena membina samara butuh akhlak dan budi pekerti yang luhur. Membina samara membutuhkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Jika istri, jika suami bukan seorang yang akhlaknya dan budi pekertinya luhur, dia tidak akan mendapatkan pembinaan samara dalam rumah tangganya. Suami yang akhlaknya buruk, Istri yang juga begitu akhlaknya jelek, bagaimana dia bisa membina Samara? Iman dan akidah yang benar akan mengkilapkan hati seseorang. Menjernihkan hati seseorang. Dengan semakin jernih dan semakin mengkilapnya hati seseorang yang muncul adalah kebaikan-kebaikan lisannya pun baik dan jernih, tangannya pun juga baik dan jernih. Nah, kalau orang tidak memiliki iman, tidak memiliki akidah, hatinya gelap. Bagaimana orang yang hatinya gelap bisa mengeluarkan cahaya yang menerangi, yang memperbaiki? Maka sesungguhnya membina samara dibutuhkan akhlak dan budi pekerti yang luhur dan itu hanya bisa didapat dengan akidah yang benar. Allah Maha mengisyaratkan tentang masalah ini dalam firman-Nya. Awaman kana maitan fahyainahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fi dhulumati laisa kharijin minha kadzalika zujina lil kafirin ma kanu ya'malun Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami jadikan ada nur, ada cahaya yang keluar. Allah menghidupkan seorang yang dimaksudkan adalah menghidupkan hatinya. Apakah ketika Allah menjadikan seorang itu hidup hatinya setelah mati? Yang tadinya tidak berakidah, tidak beriman. Gelap hatinya, keras hatinya. Kemudian Allah hidupkan, kemudian diberi cahaya. Yang dengan cahaya tersebut orang itu berjalan, apakah sama kiranya? Dengan orang-orang yang dia terus berada di dalam kegelapan-kegelapan. Demikian Allah menjadikan permisalan. Demikian Allah menjadikan permisalan. Dan begitu pula Allah menjadikan bahwa orang-orang yang kafir itu memandang indah apa yang mereka lakukan. Padahal mereka berjalan di dalam kegelapan. Tapi mereka memandang itu adalah sebuah keindahan. Di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masalah ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Orang yang beriman yang sempurna imannya adalah orang yang beriman yang paling baik akhlaknya dan suami idaman di antara kalian adalah suami yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Nah, para ibu, panjenengan bisa tahu suami jenengan itu sebenarnya idaman atau tidak. Nah, buat pembukuan di buku diari, hari ini saya diapakan ya oleh suami saya. Nah, kalau ternyata masih berakhlak buluk, nah kemudian malam-malam sebelum tidur itu sempatkan baca diari tersebut. Nah, su, nah, saya mohon dimaafkan. Nah, Sehari tadi saya sibuk membukukan pembukuan yang sangat hebat menurut saya. Apa itu? Coba kita baca bersama-sama. Dari bangun tidur sampai kita akan tidur ini. Ini catatan-catatan rapormu hari ini. Nah, kalau demikian hanya berarti engkau itu bukan suami idaman. <laughs> kan engkau belum sempurna iman, belum bagus juga akhlakmu. Nah, ah udah, jangan dekat-dekat. <laughs> Nah, jangan dekat-dekat. Nah, Aku juga akan bacakan rapormu hari ini. Ternyata diam-diam suaminya juga menulis. Nah, dari kita bangun tidur tadi sampai kita akan tidur nih. Nah, nah silakan baca sendiri. Nah, kalau begitu engkau juga bukan istri idaman. Nah, kalau begitu engkau dan aku sama. Begitulah Allah menjadikan bahwa at ibu lit ibin, lit ibad. Nah, at-thayyibatu lit ibina, wa at-thayyibuna lit Nah, kalau begitu kita ini cocok. Nah, harmonis. Nah. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Masya Allah. Begitu Ustaznya. Masya Allah. Nah. Kemudian yang ketiga. Kenapa kita itu membutuhkan akidah yang benar untuk membina samara? Karena akidah yang benar akan memberikan pemiliknya kepercayaan kepada dirinya percaya dan dia yakin kepada diri bahwa Allah telah memberikan kemampuan dan kesanggupan. Allah berikan potensi, maka dia akan percaya. Bukan orang yang dia menjadi pengecut, orang yang takut, orang yang tidak bisa berbuat. Dengan akidah yang benar, suami akan rajin bekerja, suami akan mengerti potensi dirinya, suami akan menggerakkan tangan dan kakinya dengan akidah yang benar. Nah, dengan iman, Apabila tidak demikian maka suami tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbuat. Demikian juga istri. Istri yang beriman yang memiliki kepercayaan diri. Saya mampu. Saya bisa karena Allah telah memberikan potensi kepada saya. Bukan karena semata-mata saya yang mampu, bukan. Tapi karena Allah telah memberikan potensi kepada saya. Kebaikan-kebaikan di balik iman, di balik akidah. Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang masalah ini. Di dalam hadis beliau tentang bagaimana orang-orang yang beriman. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang iman yang kuat, yang iman yang kokoh adalah jauh lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan seorang yang beriman yang lemah imannya. Tetapi perhatikan di dalam sabdanya ini yang sedang Rasul mengatakan, wa fi kullin khairun. Dan pada masing-masing orang yang beriman baik yang kokoh imannya maupun yang lemah imannya Allah berikan potensi kebaikan. Setiap orang yang beriman yang memiliki kebaikan hanya orang yang beriman saja. Wa fi kullin khairun. Setiap orang yang beriman yang memiliki kebaikan. Sehingga selagi suami jendengan itu beriman, dengan iman yang benar dia akan tetap bergerak dan dia akan tetap semangat bekerja. Nah, bukan menjadi pemalas, nah, kelimprak kelimpruk koyok sarung, bukan. Dalam bahasa Jawa itu saya nggak tahu baca sini apa Ustaz. Nah. nah. Apa? Nah, nggak perlu diterjemahkan. Nah. Kita tahu sarung ya. Sarung itu kain ya. Nah, kalau ditaruh dilepaskan kemudian dia ke bawah dalam keadaan tak tertata, tak terlipat, itu namanya apa? Ngelimprek. Nah, begitulah. Kelimprek-kelimprek koyok sarung. Nah, itu bukan tipenya orang-orang yang beriman, yang baik akidahnya. Dan untuk membina samara dibutuhkan akidah dalam rangka untuk mengokohkan, untuk meyakinkan bahwa Allah telah memberikan potensi kepada saya. Kenapa saya tidak berbuat? Ihris alamayan fauk Oleh karena orang yang beriman yang Allah telah berikan potensi kebaikan, iris. Giatlah kamu ini. Cari apa yang bermanfaat buat Anda. Anda butuh apa sekarang? Butuh uang. Untuk apa? Untuk beri beras anak istri saya yang kelaparan sekarang. Nah, Anda mestinya tahu Allah memberikan potensi kepada diri Anda. Tetanggamu itu mau mengecat rumahnya, butuh tenaga. Nah, aduh gengsi saya. S3 saya. Nah, S1 kurang saya. Nah, biasanya itu S-nya 3. Nah, bagaimana saya harus mengecat? rumahnya tetangga saya, bukan orang yang beriman yang demikian. Dia tidak ngerti yang bermanfaat buat dia berarti artinya. Manfaat adalah apa yang Anda hajatkan. Sementara Allah buka pintunya di tetangga Anda. Bagaimana Anda menolaknya? Bagaimana Anda menolaknya? Orang yang beriman bukan gengsi. Orang yang beriman adalah orang yang tahu potensi dirinya dan tahu kebutuhan yang paling manfaat buat dia. Maka, Masya Allah, anak istri saya butuh makan hari ini. Nah, yang belum ada apanya, lauknya, berasnya masih ada. Nah, saya akan bergerak. Nah, tetangga ada yang butuh tenaga, saya punya tenaga. Oh, saya akan ngecat rumah saya. Saya catkan. Nah, kamu punya keahlian, kalau sudah ngecat bisa. Nah, warna-warni kan? Nah, warna-warni rumahnya, tidak karu-karuan. Nah, begitu orang yang beriman. Masya Allah, dia pandai membaca potensi dirinya dan dia tidak akan menolak Potensi-potensi itu untuk mendapatkan manfaat. Ihris. Alamayan fauk. Nah, wasta'in bila, Wasta'in bila. Jangan lupa isti'anah kepada Allah. Sesungguhnya potensi apapun yang Allah berikan kepada Anda, jika Allah tidak memberikan isti'anah, mustahil Anda bisa melakukannya. Itulah rahasia kenapa Allah menyebutkan firman-Nya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada engkau pula ya Allah aku meminta pertolongan. Kenapa? Kata para ulama mengatakan. Ibadah apapun yang anda ketahui. Anda tidak bakal mampu melakukannya seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kepada Anda. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sampai pun Anda ingin beribadah kepada Allah SWT. Minta pertolongan kepada Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wala takjiz dan jangan lemah wahai orang yang beriman. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza. Jangan lemah. Seandainya kamu sudah rencanakan, seandainya kamu sudah kerahkan potensi, kemudian ternyata yang Anda dapati tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan planning, tidak sesuai dengan program Anda, hanya orang yang beriman yang bisa mengatakan ini takdirnya Allah SWT. Allah tidak menghendaki apa yang saya kehendaki. Allah yang mengatur. Allah yang sudah tetapkan. Saya sudah perencanakan, sudah programkan, sudah tak bukukan begini-begini rencana saya. Manajemen sudah tak susun seperti ini, tetapi kenyataannya aku belum mendapatkan faedah. Ini takdirnya dari Allah. Ini orang yang beriman. Orang yang berakidah yang demikian. Apabila dia tidak memiliki akidah yang benar, tentu dia tidak bisa melakukan apa yang kita sebutkan tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama. La, fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna Allah inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada sesuatu pun yang menimpa. Apakah di bumi tidak pula pada dirimu wahai manusia? pada dirimu wahai manusia kecuali telah tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu SWT di mahfud. Sebelum hal itu terjadi, sesungguhnya yang demikian adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likaila supaya Anda likaila supaya Anda tidak nah likaila tasu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum supaya Anda tidak berputus asa atas apa yang Anda tidak mendapatkannya dari upaya Anda. Setelah Anda kerahkan potensi Anda. Supaya Anda tidak pongah, tidak sombong terhadap apa yang Anda peroleh. Sehingga akan akan diadab oleh Allah sebagaimana korun diadab oleh Allah SWT. Dia mengatakan inna ma'utituhu ala ilmin indi. Diadab oleh Allah. Karena dia melupakan Allah SWT zat yang memberikan potensi kepada Anda. Wallahu la yuhibbu kula mukhtalin fakhur. Allah tidak senang dengan orang yang sombong dengan ucapan, tidak pula senang dengan sombong dengan perbuatan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, inilah apa yang bisa saya tuliskan, apa yang bisa saya kulasohkan, dan ini pula yang bisa saya sampaikan pada pengajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya sampaikan yang bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan waktu yang selanjutnya kita buka sesi untuk bertanya jawab secukupnya. Wallahu taala alam wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ada beberapa pertanyaan. Tadi dijelaskan pada hadisnya Rasulullah, "Hai para pemuda, apabila nafsu syahwatmu sudah menggebu, segeralah menikah." apabila tidak sanggup menikah berpuasalah. Pertanyaannya, apakah ini hadis khusus hanya untuk pemuda? Bagaimana pemudinya? Nah. Hmm. Ini khusnuzan saja dulu ya. khusnuzan. Ini para pemudinya iri. Pada mereka juga ingin segera menikah gitu maksudnya. Nah mereka juga ingin segera menikah maksudnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nas hadisnya demikian Rasulullah menyebutkan. Yang disuruh adalah para pemuda. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah menikahi. Yang dimaksud adalah menikahi. Fal yatazawwaj. Maka hendaknya dia segera menikahi. Nah. Wanita itu menikahi apa dinikahi, Ibu? Nah wanita adalah dinikahi. Nah, oleh karenanya para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT hadis ini berbicara tentang masalah pemuda. Nah, apakah artinya para pemudi itu jika sudah mulai menggebu kemudian nah, bergelora, nah, dia juga diperintahkan berpuasa menurut hadis ini. Disebutkan dalam hadis Rasulullah yang lainnya. Nah, Inna manisa syaqo rijal wanita itu adalah belahannya kaum laki-laki. Kata para ulama, jika tidak ada dalil yang mengkhususkan ini buat laki-laki semata atau yang mengkhususkan ini buat wanita semata. Tentang hukum puasa, kata rasul adalah fa'in tentang yaitu puasa yang dianjurkan bagi orang yang sudah menggebu tadi itu, nah, fa'innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa itu akan bisa menetralkan gejolak syahwat Menetralkan gejolak syahwat. Nah, bukan mengikis habis. Tapi dinetralkan oleh Allah SWT dengan berpuasa. Dan yang membutuhkannya adalah laki-laki dan perempuan sama. Membutuhkan hal yang sama, laki-laki dan perempuan. Di saat gejolak syahwatnya itu juga nah, bergejolak, wanita juga membutuhkan apa yang bisa menetralkan syahwatnya yang bergejolak. Kebutuhannya sama. Sehingga wanita pun syariatkan untuk berpuasa sunnah. Wanita juga syariat untuk berpuasa sunnah. Nah, Allah Adakah dakwah di perusahaan yang banyak belum bersuami? Adakah dakwah ya? Adakah dakwah di perusahaan yang belum yang banyak belum bersuami dan janda-janda agar berakidah yang benar? Bagaimana Ustaz? Benar begitu ya? Adakah dakwah di perusahaan? Benar ya? Baik. Eh. Ya. Adakah dakwah di perusahaan yang banyak belum bersuami dan janda-janda? agar berakidah yang benar. Nah, saya husnudan saja dengan pertanyaan seperti ini, maksudnya meminta supaya ada ustadz yang bisa berdakwah ke perusahaan-perusahaan yang di sana itu banyak janda. Nah. nah, di sini pertanyaannya begitu. Nah, banyak yang belum bersuami supaya mereka berakidah yang benar sehingga mereka tidak terjadi selingkuh, tidak terjadi macam-macam naudzubillah. Nah, saya itu tema-tema pembahasan dunia wanita dan Taman Pasutri di majalah Mawadah itu banyak karena SMS, karena berita-berita dari para jamaah, berita-berita selingkuh macam-macam itu disebutkan di telinga saya. Sampai geli rasanya, gimana ini kok setiap hari ada berita seperti ini? Nah, si Pak Guru, Bu Guru selingkuh, na'udzubillah lu. Pak Guru, Bu Guru kan mengajari kita yang baik-baik. Tapi kok mentera dan yang tidak baik? Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa penting berarti ada pengajian-pengajian tidak sekarang di perusahaan, di lembaga-lembaga pendidikan. Maka bagi pemilik lembaga pendidikan hendaknya dibina, guru-gurunya dibina. Nah, guru-gurunya dibina, maka saya masya Allah bersyukur kepada Allah karena sebagian saudara kita yang memiliki lembaga pendidikan, pembinaan kepada guru-guru ustadz ustadzanya itu masya Allah. Nah, mudinya demikian, yang memiliki perusahaan juga begitu, karyawannya dibina. Di sini ada banyak ustadz. Alhamdulillah kita puji Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan ustadz tersebut. Datangkan ustadz kami punya. Nah, karyawan-karyawan yang sifatnya awam. Nah, awam ustadz. Seandainya ustadz punya kesempatan ustadz. Saya mohon sekali. Nah, saya akan kumpulkan kalian, saya wajibkan mereka untuk mengaji ustadz, Mengaji akidah yang benar. Nah, sempatkan. Oh sebentar saya cari jadwalnya. Hari apa kira-kira? Saya sempatnya hari ini. Nah, wah itu tidak tepat dengan hari liburnya karawan saya Ustaz. Nah, Ustaz kalau bisa ya menyesuaikan dengan jadwal liburnya kami. Nah, tidak begitu. Nah, tidak begitu. Nah, kondisikan. Ustadz ini jangan diatur-atur jadwalnya Ustadz sudah penuh. Nah, tidak punya hari libur. Coba perhatikan. Ustadz tuh hari Ahad pun masuk. Nah, Tanggal merah tetap masuk. Nah, tidak punya hari libur. Kalau tidak tanggal merah mereka itu Masya Allah di pondoknya tidak punya kesempatan kemana-mana. Mengajar, dia itu menyamaikan akidah, adab, akhlak. Begitu hari libur, nah maunya berlibur istrinya itu kapan kita ini diajak berlibur. Nah masuk ustadznya. Kok anda ini mengundang ustadz minta kan dengan jadwalnya kami ustadz. Kami ini liburnya hari Rabu ustadz. Nah, jangan begitu. Apabila Ustaz sudah menetapkan hari ini, nah upayakan. Kita rubah mulai hari ini liburnya sesuai jadwalnya Ustaz. Semua karyawan wajib hari itu tidak bekerja tapi datang dan mengaji. Yang tidak di PHK. Gitu. Nah, pemilik perusahaan begitu. Saya tidak hanya memberi kalian uang. Saya akan berikan kepada kalian akidah yang benar. Supaya selamat dunia dan akhirat. Mau? Mau. Nah. Begitu caranya. Perusahaan juga demikian. Lembaga-lembaga pendidikan juga demikian. Nah, Sebagian ada keberanian, kemauan, dan kemampuan untuk nambah istri. Sebaliknya, jangan dulu, sebentar. Sebaliknya Saya jadi geli ini. Nah. Sebaliknya sebenarnya tidak ada unsur di atas kecuali takdir Allah. Nah. Adakah cara mendapatkan takdir Allah agar dapat tambahan istri? Nah. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum khairul jaza. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, takdir itu sesuatu yang rahasia. Tidak ada yang mengerti takdir kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak malaikat, tidak rasul, tidak. Allah sendiri yang mengerti tentang takdir. Semua tercatat di Lauh Mahfud itu rahasianya Allah Taala. Nah, kalau seseorang itu merasa punya kemampuan, merasa punya keinginan, nah, belum tentu takdirnya dia mendapat istri tambahan. Belum tentu. Dia juga nggak tahu Apakah keinginan kemampuan itu benar-benar akan bisa disalurkan? Dia tidak tahu. Yang jelas sudah ada di catatan Allah Mahfud. Nah, begitu juga orang yang merasa belum mampu, yang merasa belum bisa. Nah, belum tentu tidak mampunya dia justru dia tidak mendapatkan istri tambahan. Bisa jadi di Allah Mahfud tertulis. Nah, bapak yang hari ini merasa belum mampu, merasa belum punya keinginan, merasa belum punya kekuatan, Nah, di bulan-bulan berikutnya di sana tertulis di lauh mahfud, nah, akan dapat tambahan istri. Jika Allah SWT menghendaki maka tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Tidak yang mustahil bagi Allah SWT. Para bapak para ibu yang rahmati Allah, saya berikan motivasi. Saya tidak ingin Anda itu segera menikah nambah lagi tidak maksudnya. Saya memberikan motivasi kebaikan yang sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam bab ini. Para ulama memberikan faedah yang baik tentang firman Allah tabaraka wa taala. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum la wasolihina min ibadikum wa imaikum dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan juga yang soli-soli dari hamba-hamba dan budak-budak kalian. Kemudian Allah menyebutkan iyakunu fuqara min fadli. Jika sekiranya mereka merasa fakir, merasa miskin, niscaya Allah akan jadikan dia mampu, jadikan dia cukup dengan karunia yang Allah akan berikan kepada dia. Perhatikan faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ulama para sahabat. Ulama para sahabat. Mereka mengatakan iltamisu ghinan fin nikah. Carilah kecukupan wahai kaum di balik pernikahan. Di balik pernikahan. Nah, sehingga barangkali kesulitan-kesulitan Anda di dalam berupaya mencari nafkah atau mencari yaitu pendapatan yang meskipun niat Anda adalah untuk bekal pernikahan, ternyata kok sangat sulit. Nah, itu terjadi ketika Anda tidak segera menikah, Anda sudah siap menikah. Maka sebenarnya caranya adalah anda segera menikah. Tidak kumpulkan bekal dulu. Wah saya belum punya cukup segini. Nah, tidak. Begitu Anda sudah mengerti, Anda gejolak sawahnya ada. Anda mampu ber, menikah dengan seorang istri begitu. Maksudnya mampu adalah mm, yaitu bersenang-senang dengan seorang istri. Nah, anda tahu bahwa setelah menikah Anda wajib bekerja sebagaimana Anda sekarang bekerja. Menikah. Dengannya Allah akan memberikan kecukupan yughnihimullah min fadli Sehingga para ulama mengatakan iltamisu ghina fin nikah. Carilah kecukupan di balik pernikahan. Sehingga nikah adalah kunci rezeki. Nikah adalah kunci rezeki. Nah. Bismillah. Barakallahu fiq wa fika barakallahu. Ustaz, ana pernah mendengar bahwa syariat poligami lebih ditekankan daripada monogami. Seperti perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat nomor 4. Benarkah? Syukron. Nah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian itu ada persisian di antara ulama kita. Di dalam menjelaskan ayat yang disebutkan tersebut. Sebagian mereka mengatakan al aslu fin nikah at-ta'addud. Asalnya menikah itu disyariatkan berta'addud. Nah, karena Allah Subhanahu taala memerintahkan demikian. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Mereka memahami demikian sehingga Hukum aslinya menikah itu Anda itu diperintahkan untuk bertaadud. Maka ditekankan Anda untuk poligami. Nah, dikankan Anda untuk poligami. Tapi sebagian yang lainnya mengatakan tidak demikian. Mengatakan adalah bukan poligami tetapi yang diperintahkan oleh Anda menikah saja. Dan asalnya menikah itu ya satu dulu. Asal menikah adalah ya satu dulu. Nah, maka wallahualam, yang saya pahami yang saya ketahui dari penjelasan ulama kita, nah, aslinya menikah adalah satu dulu. Bukan berpoligami. pun poligami adalah syariat yang dibenarkan, yang dibolehkan. Yang dibenarkan, yang dibolehkan. Yang tidak sedipun keburukan dan kesalahannya padanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT mengatakan wanita yang baik untuk lelaki yang baik pula. Jika ada istri yang tidak baik, bagaimana sikap kita Ustadz? Nah, Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu ulama-ulama kita itu memberikan faidah bahwa kesolehan seorang suami ada pengaruhnya pada istri. Kesolehan seorang ayah pengaruh pula pada anak-anak. Sehingga apabila ada kesalahan pada istri, kok istri kurang baik, jangan suami itu buta tapi dia harus melek untuk bisa melihat dirinya terlebih dahulu. Lihatlah diri kita terlebih dahulu. Husnudzan kepada istri. Jangan seujan dulu kepada istri. Lihat dulu kita, berkaca. Nah, ambil cermin yang besar, nah, kita berkaca. Nah, yang bisa menembus sampai ke dalam-dalamnya maksudnya. Ketika saya dapat saya kok seperti ini? Nah, apa yang salah pada diri saya? mawas diri, introspeksi. Bisa jadi kesalahan saya lebih fatal dibandingkan istri saya hari ini. Sehingga Allah menghukum saya, saya dapat istri saya itu seperti ini. Bisa jadi demikian. Atau bisa jadi sebaliknya. Ketika suami itu dia ini mendapat istri yang demikian, nakal dan sebagainya, Bukan karena suami yang jahat tidak. Memang istrinya asalnya adalah tidak baik. Tapi itu ada sesungguhnya musibah untuk menguji suami yang solih ini. Karena apa? Ada nabi, ada rasul yang istrinya solihah. Ada pula nabi, ada rasul yang istrinya tidak tidak solihah. Jadi kalau ada nabi kok istrinya itu jahat, istrinya tidak solih, tidak solihah. Bukan berarti yang salah adalah Nabiullah, Rasulullah tidak. Nabi Lut tidak keliru, tidak ada salahnya, tetapi istrinya yang memang jahat. Istrinya memang yang yang jahat. Sehingga para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT dalam yaitu hidup berumah tangga saling husnudon yang hendaknya diutamakan. Saling husnudon dulu. Maka dengan berbaik-baik sangka, Anda akan dihilangkan rasa-rasa hasad, iri, dengki, tidak senang, membenci dan semisalnya. Dengan husnuzan. Saya ingat cerita dan ini kenyataan terjadi pada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, apa rahasia Anda?" Yang Anda lakukan apa yang Anda yaitu istimewakan. Setiap Anda yaitu dan selalu Anda jaga. Saya lihat Anda adalah orang yang ulama besar yang diterima oleh semua manusia. Tidak ada satupun manusia yang membenci Anda. Anda datang dimanapun orang menerimanya. Tidak ada orang yang tidak senang dengan Anda. Ini ada rahasia apa? Pesannya beliau mengatakan, Husnudan kepada orang tidak pernah menyangka buruk kepada siapapun. Jaga ini. Apabila seseorang itu tidak punya perasaan-perasaan yang jahat kepada orang lain, orang pun tidak akan berperasaan jahat kepada dia. Allah yang menjadikan demikian. Nah, Fakaifa amiluhum, amiluk. Sebagaimana Anda itu bergaul dengan mereka, sebetulnya mereka mempergauli Anda. Ketika kita itu memberikan kebaikan-kebaikan, mereka memberikan kebaikan kepada kita. Meskipun kita tidak meminta. Anda husnudan kepada mereka, mereka husnudan kepada kita. Begitu juga suami istri. Ketika Anda berbuat kepada istri, istri akan berbuat kepada Anda. Anda husnul kepada istri, istri juga akan husnul kepada Anda. Nah, bukan senantiasa seudon, seudon, seudon. Sehingganya adalah kebencian, kedengkian, hasad. Banyak istri yang demikian. Sebenarnya juga terkadang kita harus maklumi. Nah, karena siapapun istri tetap cinta kepada suami. Nah, tapi bukan berarti cinta boleh membutakan cemburu, begitu. Boleh cemburu tapi tidak boleh buta. Nah, cemburu yang melek, jangan cemburu yang yang buta. Nah, begitulah diantara apa-apa yang bisa kita sampaikan dalam faidah ini. Wallahu taala alam. Barangkali cukup. Apabila sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Materi yang bisa sampaikan di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.